أنت ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب min abdihi idza qala rabbi ighfirli dunubi ya'lam annahu la yaghfiru dunuba ghairi kharrajahu al-imam Ahmad wa tirmidhi wa sahhahahu disebutkan fi sahih yakni sahih Bukhari dan Muslim bagaimana disebutkan dalam footnote dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwasanya dikatakan seorang hamba berdosa dengan satu dosa Kemudian berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, ini amil amiltu zanbam. Sesungguhnya aku melakukan satu dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka Allah pun berkata, Alima abdi anna lahu rabban. Hambaku tahu kalau dia punya Rabb yang firudzunu yang bisa mengampuni dosa atau yang maha mengampuni dosa. Wa yakhud bidzambi dan bisa mengambil dosa, qad ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni untuk hambaku. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa hadis ini tidak sampai di sini, masih ada kalimat berikutnya, thumma aznaba." Kemudian berdosa lagi hamba tadi. Dan kemudian minta ampun lagi, "Ya Rabbi, inni amiltu danban faghfirli." Dan Allah jawab dengan jawaban yang sama. Hambaku tahu kalau aku maha pengampun. Aku ampuni dia. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab dengan kalimat yang sama. Hambaku tahu, kenal bahwa aku ini maha pengampun. Aku ampuni dia. Sampai yang ketiga kali Allah SWT menyatakan silahkan berbuat dosa akan aku ampuni. Kalimat silahkan berbuat dosa bukan berarti boleh berbuat dosa, tetapi selama kalian meyakini bahwa Allah Ghafurur Rahim, kemudian kalian dalam keadaan mau minta ampun pada Allah Taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini barakallahu fikum menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ini juga yang banyak menjadikan orang salah paham. Artinya manusia menjadi tiga golongan. Golongan ekstrim ke kanan, golongan ekstrim ke kiri, dan golongan yang wasata, yang tengah. Adapun yang ekstrim ke kanan, karena selalu melihatnya sisi ancaman-ancaman. Sehingga di pikiran dia berbuat dosa kafir, diadab selama-lamanya. Karena yang dia baca seperti itu. Jadilah khawarij dan sejenis khawarij. Seperti Mu'tazilah. Saya katakan sejenis karena mereka pun sama. Menyatakan orang berbuat dosa nggak akan diampuni selama-lamanya. Tetapi Mu'tazilah tidak menganggap kafir, menamakan dengan nama lain. Ekstrim yang sebaliknya, Murji'ah. Karena membaca satu sisi saja, yaitu hadis-hadis yang seperti ini. Silakan berbuat dosa, aku akan ampuni kamu. Maka dosa seperti apapun tidak ngaruh menurut mereka. Ini Murji'ah dan sejenis Murji'ah. Yang wasata adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya kaitannya seorang yang berdosa itu adalah dengan akidah. Selama dia masih mukmin, masih akidahnya masih lurus dan kemudian dia mau minta ampun pada Allah SWT, Allah akan mengampuninya kalau Allah mau. Di sini masalahnya. Kalau Allah mau. Artinya, jangan kalian yakin bahwa kalian akan diampuni. Terserah Allah Ta'ala nanti akan mengampuni atau tidak. Maka ikhlaskanlah kalian untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan di dalam ayat tentang masalah syirik innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yakni orang yang mati belum taubat membawa syirik tapi kalau dosa yang lainnya terserah Allah taala insya'a adzabahu wa insya'a ghafara sehingga ahlu sunnah tidak bergampang-gampang mereka berbuat dosa karena mereka tahu akibatnya Orang yang banyak berbuat dosa akan susah untuk bertaubat dan biasanya mereka akan terhalang untuk bertaubat. <coughs> Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa penyebab su'ul khatimah adalah dosa-dosa yang terus-menerus walaupun kecil tetapi dia berkesinambungan akhirnya muncul di akhir hidupnya. Kembali kepada kitab. Yang kedua, ketika Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa ketika beliau menaiki kendaraannya, beliau menyatakan, Fagfirli atau ini subhanaka dalam tu nafsi. Maha suci engkau, aku mendolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku. Fa inna la yaghfiru ba illa ant. Karena sesungguhnya enggak akan ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kemudian Nabi tersenyum, tertawa, dhahika. Dan berkata, "Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdi." Sesungguhnya Allah kagum dengan hambanya yang berkata rabbighfirli dunubi ya Allah ampunilah aku atas dosa-dosaku ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi karena dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah kagum kepada hambanya yang berkata rabbighfirli dunubi karena berarti hamba tadi tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang maha pengampun Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu. Wa fi sahih juga disebutkan dalam sahih juga Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallah lillahi arhamu bi 'abdihi min minal walidah waladiha. Sungguh demi Allah. Bagi Allah lebih rahmat lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini kalau hadis tadi seperti ini, masya Allah, betul-betul menjadikan kita semakin cinta pada Allah Taala. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan hadis-hadis wa'id, khawatir akan terjadi kesalahpahaman. Ketika seorang ibu mencari anaknya dengan menangis ke sana kemari, kemudian ditemukan anak itu, diangkatnya, dipeluknya dengan gembira sekali. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin, kata mereka. Jelas nggak mungkin. Begitu sayangnya kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu tadi pada anaknya. Ini kalimatnya atau isinya semana dengan hadis ini. Ya. Wallahu lillahi arhamu. Bagi Allah lebih sayang bi abdihi atau bi ibadihi terhadap hamba-hambanya minal walidah biwaladiha daripada seorang ibu pada anaknya. Artinya dengan itu kita merasa memiliki Rabb yang arhamur rahimi. yang sangat penyayang. Maka kita semangat untuk meminta ampun, semangat untuk meminta maaf, semangat untuk mendapat mengharapkan rahmat daripadanya. Nah, jangan menjadikan semangat untuk berbuat dosa. Ah, kalau begitu kita enak-enakan aja berbuat dosa. Itu salah memahami berarti. Seharusnya kesimpulannya kalau kenal Allahnya Allah Arham Rahimin, kalau kenal Allah itu arham minal walidah liwaladiha, harusnya kita semakin cinta. Kalau semakin cinta, semakin gak berani menyelisihi perintah-perintahnya, aturan-aturannya. Semakin berharap Allah akan mengampuninya. Semakin berharap rahmatnya, semakin berharap ila akhir. Artinya menaikkan sisi roja. Karena manusia beribadah pada Allah dengan tiga. Cinta, harap, dan takut. Beribadah dengan rasa takut saja kurang lengkap. Harus ada rasa harap. Beribadah dengan rasa harap dan rasa takut harus diiringi dengan rasa cinta. Barakallahu fikum. Karena ba'du ashabi dinnun yatufu wa yunadi. Di antara sahabat-sahabat dinnun berkeliling sambil menyeru. Ah, aina qalbi? Man wajada qalbi? فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه ثم أخرجته من الدار وأغفلت الباب دونه فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أماه من يفتح للباب إذا أغفلت عني بابك ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني ومن الذي يدنيني بعد أن غضبت علي فرحمته, فرحمته أمه فقالت فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب ففتحت الباب wa akhadathu hatta wada'athu fi Disebutkan beberapa sahabat di Nun mengatakan ah aina rabbi mana rabbku aina eh, qalbi aina qalbi aina mana hatiku siapa yang mendapati hatiku Padahal yauman ba'da suka. Maka dia memasuki beberapa gang Fawajada sabiyan yabki. Didapati seorang seorang anak menangis. Sedangkan ibunya memukulinya. Thumma akhrajathu minad dar. Kemudian dikeluarkan dari rumah oleh ibunya. Wa aghfalatil bab dunahu. Dan pintunya ditutup. Anaknya di luar. Maka anak tadi yatalaffat yaminan wa shimalan. Anak tadi menengok ke kanan ke kiri. Mau kemana dia pergi? Aina yadhab? wala aina yaqsid kemana dia menuju akhirnya dia kembali ke pintu rumahnya si anak tadi setelah kembali ke pintu rumahnya mulai dia menangis wa yaqulu ya ummah wahai ibu bukakan untukku pintu idza aghfalta anni babak siapa yang akan membukakan pintu kalau engkau tutup pintuku pintu untukku wa man yudnini min nafsihi idza taratini Siapa yang akan mendekatiku kalau engkau mengusir aku? Wa alladhi yudnini ba'da an ghadibti alayya? Siapa yang akan menyayangi aku kalau engkau marah kepadaku? Begitu rengekan anak tadi. Farahimathu ummu. Maka ibunya kasihan. Faqamat fanadharat. Dia berdiri. Fanadharat min khilal bab. Ngintip dari pintu. Melihat anaknya fawajadat waladaha tajrid jumu' ala khaddaih didapati anaknya dalam keadaan bercucuran air mata dari pipinya mutama'ikan fit turab dalam keadaan di tanah berbaring di tanah fafatahal bab maka ibunya membukakan pintu wa akhadathu hatta wada'athu fi hijriha maka kemudian diambil oleh ibunya dan diangkat ke pangkuannya wa ja'alat tuqabbiluhu mulailah ibunya menciuminya wa taqulu ya qurrata aini wahai qurrata aini wahai sayangku wa ya azizi nafsi wahai yang berharga untukku anta alladhi hamaltani ala nafsik engkau yang membikin aku marah kepadamu wa anta alladhi ta'arradta lima halla bik engkau lah yang menyebabkan apa yang menimpamu Lau kunta ata'tani dan talqa minni makruhan. Kalau engkau taat padaku, engkau enggak akan mendapatkan kejelekan ini. Fatwajidul fata. Thumma qam. Fasaha. Maka anak tadi pun mendapatkan sesuatu. Ini kesenangan. Kemudian berdiri dan menjerit. Wa qala qawajadtu qalbi. Qad wajadtu qalbi. Maka orang tadi yang sedang berkeliling tadi melihat kejadian itu lari sambil berkata, aku dapati hatiku, aku dapati hatiku. Dalam riwayat, <clears throat> orang itu berkata, kalau kita meratap di pintu Allah SWT, seperti anak tadi, maka tidak mungkin gak dibukakan oleh Allah SWT pintunya. Kalau kita meratap di pintu Allah SWT, menangis seperti anak tadi, meminta, Ya Rabbi, Siapa yang akan melindungi melindungimu, eh, melindungiku kalau engkau tidak melindungi aku? Siapa yang akan menyayangiku kalau engkau tidak merahmati aku? Siapa yang memaafkan aku kalau engkau tidak memaafkan aku? Seperti anak tadi kepada ibunya. Maka Allah lebih sayang dari ibu tadi. Ini bukan menyamakan. Tetapi justru kiasnya kiasul aula. Kiasul aula artinya Allah lebih sayang pada hamba-hambanya dari ibu tadi pada anaknya. Maka tentunya akan dibukakan pintunya. Tidak mungkin ada orang yang merengek di pintu Allah, kemudian Allah tidak kasih. Allah arhamur rahimin. Allah mujibus sa'ilin. Allah maha mengabulkan doa, maha rahmat, maha pengasih. Kalau kita meratap. Masalahnya, sebagian besar mereka, manusia, tidak meminta pada Allah Ta'ala. Atau meminta sekedarnya dan tidak meratap kepadanya. Dan tidak sabar di pintu Allah Subhanahu wa taala watafakkaru fi qawlihi. Hendaklah mereka berfikir tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa illallah. Mereka kalau melakukan fahisyah dosa, adzalamu anfusahum atau mendolimi diri-diri mereka sendiri, Zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosanya. Siapa yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fa inna fihi isyarah ila anna al laysa lahum man yalja'una ilaih. Ini isyarat bahwa para pendosa tidak memiliki man yalja'una ilaih tidak memiliki sesuatu yang dia bisa merujuk kepadanya wa yu'awwiluna alaihi fi maghfirati dzunubi atau merengek untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya kecuali Allah. Wa kadzalika qawluhu fi haqqi tsalasa alladziina khulifu. Demikian pula ucapan Allah kepada tiga orang yang tidak ikut perang. Tiga orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Hatta إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن dhannu an la malja'a min إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kata Allah hingga ketika sudah sempit atas mereka bumi ini ini bumi terasa sempit yang demikian luasnya Bima rahubat, padahal sudah diluaskan. Tapi terasa sempit oleh tiga orang ini. wadhaqat alaihim anfusuhum. Dan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka sempit. Wawannu dan mereka sudah mengira. Mengira dengan yakin. Eh, ini bukan don bermakna syak. Dan mereka sudah yakin. La malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat kembali kecuali pada Allah. Enggak mungkin. enggak ada tempat kembali kecuali pada Allah Ta'ala diingatkan sedikit kisahnya bahwa Ka'ab bin Malik dengan dua sahabatnya tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Berbeda-beda alasannya. Tetapi kemudian mereka menyesal. Begitu Rasulullah SAW dan pasukannya datang, semua munafikin bersumpah dengan dusta, mereka tidak. Aku kemarin salah. Aku keliru. Aku terfitnah dengan hartaku, aku terfitnah dengan pakaianku ila akhirnya. Maka Nabi pun malingkan wajahnya. Dan kemudian membiarkan mereka tidak diajak bicara. Dan para sahabat ikut. Diperintahkan oleh Nabi untuk tidak mengajak bicara. Tidak memberi salam. Diboykot. Ditahzir. Sampai mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan menceritakan meluapkan perasaannya pada keluarganya, menangis di rumahnya Ternyata datang perintah baru. Istri-istrinya tidak boleh mendekatinya. Artinya diboykot pula oleh istrinya. Maka semakin sempit. Bumi yang luas terasa sempit. Dia berupaya atau Ka'ab bin Malik tidak bertiganya beda-beda. Yang satu yang agak tua menangis terus di rumahnya tidak keluar. Yang Ka'ab bin Malik sholat di masjid terus paling depan di belakang Nabi. Setiap Nabi salam dia melihat wajah Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil melihat mulutnya bergerak atau tidak bergerak. Dan Nabi tidak menggerakkan mulutnya dan tidak terlihat gerakan di jenggotnya. Maka dia menangis. Tapi terus begitu. Besoknya kayak gitu lagi. Barakallahu fikum. Dia tanya kepada sahabatnya. Ketok-ketok pintu rumahnya. Enggak dibukain. Ya ikhwah, wahai saudaraku. Apakah engkau enggak kenal aku? Bukankah engkau tahu bahwa aku cinta pada Allah dan Rasulnya? Tolong jawab. Apakah kau kenal aku bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sampai diulangi tiga kali. Bukankah kau kenal aku bahwa aku cinta pada Allah dan Rasulnya? Dia jawab dengan Allah lebih mengetahui. Tinggal. Semakin sedih. Artinya harapan-harapan kepada manusia sudah tidak bisa. Maka dikatakan wa dhannu an la malja'a. Tidak ada lagi tempat kembali. <laughs> Dan dia sudah yakin nggak akan mungkin bisa mengadu kecuali pada Allah Taala. Dia sudah merasa tidak ada jalan keluar lain kecuali pada Allah Taala. Nah saat puncak-puncaknya itu tadi Allah turunkan taubatnya ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kemudian Allah terima taubat mereka agar mereka bertaubat sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang turun ayat wa ala thalathatil ladina khulifu setelah Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka-mereka muhajirin dan ansar sama Rasulullah dulu dan muhajirin dan ansar dan yang mengikutinya di saat-saat sulit. Baru kemudian ayat berikutnya wa 'ala salasatil ladzina khulif. Laqad ta, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan Ansar dan alladzina tabauhum fi sa'atil usrah dan yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Sampai pada kalimat wa 'ala thalathatil ladzina kullifu dan kepada tiga orang yang tidak ikut berperang. Farattaba taubatahu alaihim ala dhannihim alla malja'a min Allah illa ilaih. Maka disusun, diletakkan taubat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu kapan? Ketika orang tadi sudah sampai puncaknya keyakinan bahwa tidak ada tempat kembali kecuali pada Allah. Setelah sampai pada titik puncaknya keyakinan bahwa tidak ada lagi harapan kecuali pada Allah SWT. Ini barakallahu fikum salah satu penyebab terkabulnya doa. Kalau dia sudah merasa di hatinya yakin bahwa tidak ada lagi jalan keluar kecuali kepada Allah SWT. Saat itu biasanya dikabulkan. Fa'inal abda idha khafa min makhlukin haraba minhu. Karena seseorang kalau takut kepada makhluk akan lari daripadanya. Wa farra ila ghairi. Dan lari kepada lainnya. Takut sama makhluk yang ini, lari kepada makhluk yang ini. Takut sama makhluk yang ini, lari pada makhluk yang ini. Lari sama takut yang ini, larinya ke sana, kan begitu. Kalau pada makhluk. Lalu kepada Allah tidak bisa. Lari dari Allah karena takut kemana? Ya larinya kepada Allah SWT. <clears throat> Tidak bisa kepada yang lain. Disinilah perbedaannya wala ilaha illallah dan tidak ada ilah kecuali Allah swt dan tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Amma innal abda idza khafa min makhluqin haraba minhu wa farra ila ghairihi. Amma man khafa min Allah, adapun orang yang takut kepada Allah, fama lahu min malja yalja ilai. Maka tidak ada tempat lari yang dia bisa lari kepadanya kecuali kepada Allah juga. Wala mahraba yahrubu ilai illa hu dan enggak ada tempat lari kecuali kepada Allah fayahrub minhu ilai maka lari dari Allah kepada Allah takut kepada Allah larinya kepada Allah menghindar dari adab Allah kembalinya ke rahmat Allah Kamakana Nabi SAW yaqul sebagaimana Nabi mengatakan dalam doanya la malja'a wa la manja minka illa ilai doa ketika kita akan berbaring bismillahirrahmanirrahim ada kalimat wala malja'a wala manja minka illa ilaih. Enggak ada sandaran, enggak ada tempat menghindar dari engkau kecuali kepada engkau. Kenapa Allah dihindari? Dihindari dari adabnya maksudnya. Kita menghindari adab Allah kemana? Ya kepada Allah Taala. Wakana yaqool dan juga berkata, bi biridhaka min sakhatik wa 'afwika min 'uqubatik." Wabika bika minka. Aku berlindung dengan keriduanmu ya Allah dari kemarahanmu. Dan aku berlindung dengan maafmu dari balasanmu. Wa bika minka. Dan aku berlindung kepadamu dari kamu. Berlindung kepadamu dari kamu. Dan ini kalimat yang benar. Tidak salah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala azabnya tidak mungkin bisa dihindari dan tidak mungkin ada orang yang tidak takut dari azabnya. Maka kita menghindar dari azabnya kepada rahmatnya. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Ma min lailatin ikhtalata dhalamuhu wa arkha al-laila sirbala sitriha illa nadal jalilu jalla jalaluhu من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم وأجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطه أم من الذي أناخ ببابي فنحيته أنا الفضل ومن الفضل أنا الجواد ومن الجود أنا الكريم ومن الكرم ومن ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون خرجه أبو نعيم في الحلية kata Fudail bin Iyad tidaklah ada satu malam pun yang telah bercampur dengan gelapnya malam. Wa arqal lail sirbala sitriha. Dikala malam sudah menjulurkan pakaian tirainya atau tirai pakaiannya. Maksudnya sudah gelap. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-jalil jalla jalaluh berkata. Memanggil, menyeru Man a'zama judan. Atau man a'zama minni judan. Siapa yang lebih dermawan dariku? Wal khalaiqu asun. Padahal makhluk-makhluknya kepadaku bermaksiat. Aku mengawasi mereka. Aku biarkan mereka berbaring di tempat tidur-tempat tidur mereka seakan-akan mereka tidak pernah berbuat dosa. Jadi si pendosa ini tidur jenjak Allah berikan kesempatan untuk istirahat. Masya Allah. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku jaga mereka. Karena lam yudnibu. Seakan-akan mereka tidak pernah berbuat dosa. Antara aku dengan dia. Ajudu bil fadli alal asi. Aku berikan pemberian-pemberianku kepadanya dalam keadaan dia bermaksiat. Atafaddal alal musis. Aku berikan kebaikan kepada orang yang memberikan kejelekan. Siapa yang berdoa kepadaku kemudian aku tidak sambut? Lebih dari kata talbiyah. Amman dalladhi sa'alani fala Dan siapa yang meminta kepadaku kemudian tidak aku beri? Dan siapa yang anakha bibabi fanahaituh. Siapa yang merendah di pintuku kemudian aku hindari dia? Anal fadlu wa al-fadl. Aku keutamaan itu, keutamaan itu dan aku yang memberikan keutamaan. Anal jawadu wa minil jud. Aku sang pemberi dan semua dariku pemberian-pemberian. Anal karim. Akulah maha yang, yang maha memberi. Wa minnil karam dan akulah kebaikan itu atau dariku kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikanku adalah aku ampuni dosa-dosa orang yang bermaksiat kepadaku. Dan termasuk kebaikanku adalah aku memberikan pada hamba apa yang dia minta kepadaku. Dan aku berikan kepadanya apa yang dia tidak minta kepadaku. Dan termasuk kebaikanku. Aku berikan kepada orang yang bertaubat ampunan. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Aina anni yahrubul khalaik. Maka kemana larinya makhluk-makhluk itu? Kalau selain kepadaku. Kemana? Kalau bukan kepadaku. Wa aina an babi yatanahhal asun. Kemudian kemana? Mereka menghindar dari pintuku. Wahai para ahli maksiat. Kemana mereka? Kalau bukan ke pintuku. Demikian kharrajahu Abu Nuaim fil hilyah. ba'dihim fil ma'na. Dan sebagian mereka juga menyebutkan secara makna Asa'tu lam uhsin waji'tuka ta'iban. Aku berbuat jelek, aku tidak berbuat baik dan aku datang kepada engkau ya Allah ta'iban dalam bertau dalam keadaan bertaubat. Wa anna wa anna li'abdin an mawalihi mahrabu dan kemana seorang hamba akan lari selain kepadanya. Yu'amilu ghufranan harapan untuk mendapatkan ampunan. Fa'in khaba dhannuhu fama ahadun minhu alal ardi akhyabu. Kalau dugaannya salah, maka siapa di muka bumi ini yang lebih jelek lagi atau lebih jelek keadaannya. Khoba itu berharap-harap ternyata nggak dapat atau kecewa. Siapa yang kecewa tidak mendapatkan harapannya, maka tidak ada di muka bumi ini yang lebih kecewa dari dia. Artinya kalau dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia yang paling rugi di dunia. Demikian juga hadis yang pernah lewat dalam kitab kita dan masih ingat. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian seluruhnya, semuanya menjadi setakwa takwa hati Maza dadalika fi mulki syai'a. Aku tidak bertambah kekuasaanku sedikit pun. Walau kanu ala afjar qalbi rajulin minkum. Atau kalian seluruhnya yang awal sampai yang terakhir. Manusia dan jinnya. Semuanya ala afjari. Menjadi sejelek-jelek hati seseorang. Allah tidak kurang kekuasaannya. Mana kusodalika min mulki syai'a. Tidak kurang kekuasaanku sedikit pun. Huwa isyarah ila anna mulkahu la, yuri, la yazidu bi ta'atil khalqi. Ini bukti, dalil bahwa kekuasaan Allah tidak bertambah dengan ketaatan makhluk dan tidak berkurang dengan kemaksiatan makhluk. Walau kanu kulluhum bararatan atqiya. Walaupun seluruh makhluk ini bararatan atqiya bertakwa dan ahlul bir semuanya. Qulubuhum ala qalbi atqa minkum yang hatinya sama seperti setakwa takwa manusia. Wala yanqus mulkuhu bi ma'siyatil 'asi dan tidak berkurang ke kerajaannya kekuasaannya dengan kemaksiatan ahli maksiat. Walau kanal jin wal insu kulluhum usah walaupun jin dan manusia seluruhnya dari yang awal sampai yang terakhir bermaksiat. Fajarah fajir qulubuhum ala qalbi afjar rajulan minkum aw minhum walaupun hati-hati mereka sama menjadi sejelek-jelek hati manusia maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun fa innahu subhanahu al-ghaniyyu bidzatihi amman siwah karena Allah maha kaya dengan zatnya tidak membutuhkan selainnya walahul kamalul mutlak dan Allah memiliki kesempurnaan mutlak pada zatnya wa sifatihi wa as'ali pada zatnya pada sifatnya pada perbuatannya mulkuhu mulkun kamilun la naqsa fihi biwajhin al wujuh ala ayyi wajhin kan kekuasaannya kerajaannya sempurna nggak ada kekurangan kekurangannya dari sisi manapun dan di keadaan apapun Astagfirullahaladzim. 这就这么老黑了。